Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dalam sajian acara Radio Indosiar yaitu pembahasan dari kitab Hidayatul Hayara fi Ajwi Batil Yahudi wan Nasoro sebagai pemateri Al-Ustaz Al-Fadil Muhammad bin Umar As-Sawet Hafizullah Ta'ala Adapun untuk materi yang insya Allah Ta'ala akan dibawakan pada kesempatan pagi hari ini Materi yang sangat menarik dan sayang sekali untuk dilewatkan Pertemuan ke-89 dari halaman 261 dengan judul Perubahan Keyakinan dan Praktik Ibadah Ahli Kitab Walhamdulillah Ustaz Duna sudah hadir bersama kami di studio Indasiar. Kami akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Duna, hal bukhair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bikhairin wa'afiyah. Walhamdulillah. Dengan judul yang tadi dibawakan saat perubahan keyakinan dan praktik ibadah ahli kita mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan sesuai dengan kitabnya Ustaz.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 mereka sendiri. Kata beliau, haula Yahud tawata'u wa tawasau bikitmani nubuwati al-Masih. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, saling bersepakat, saling mewasiatkan, saling berkomplot untuk menyembunyikan kenabian Al-Masih, Isa bin Maryam menentang kabar gembira yang dibawanya, menentang agamanya, dan seterusnya. Bahkan lebih mengerikan lagi, mereka sepakat untuk menjuluki Nabi Isa alaihi salam al-Masih dengan julukan-julukan yang jelek. Seperti dijuluki dia hanya seorang dokter, hanya seorang tukang sihir saja, dia anaknya A'udzubillah min dalik, ucapannya sangat keji, mengatakan anak zina, anak wanita yang berzina, dengan tukang kambing, dengan penggembala, dan seterusnya. Ini sepakat mereka Yahudi untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mengerikan ini. Bahkan mereka juga sepakat menyatakan bahwa Nabi Lut alaihi salam menikahi anak perempuannya sendiri. Bukan satu, dua anak perempuannya sendiri bahkan sampai melahirkan anak-anaknya. Dan itu tersebar di kalangan Yahudi. Dan mereka juga sepakat menyatakan bahwa Allah menyesali penciptaan dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Dan kita sampai pada kalimat wa kadzalika tawatuhum. Kalimat tawatu adalah berkomplot, bersepakat untuk melakukan hal-hal jelek. Yang berikutnya wa kadzalika tawatuhum ala syar'i saumin. Juga mereka bersepakat untuk mengadakan satu puasa yaitu puasa ihraq Baitul Maqdis. Puasa pembakaran Baitul Maqdis. Ada puasa lain, puasa hisar, puasa pengepungan. Wasaumi kadliya dan puasa yang mereka juluki dengan nama seseorang, yaitu disebutkan dalam footnote-nya Hakiman ala Filistin. Dia tadinya seorang hakim di Palestina. Juga mereka peringati dengan puasa. Wa faradahum dhalik. Bahkan mereka mewajibkannya. Atau juga saumu salbi Haman. Puasa disalibnya Haman. Dan mereka mengakui bahwa puasa-puasa tersebut mereka ada-adakan. Mereka tambah-tambahkan dalam agama. Artinya mereka merubah ajaran Nabi Musa alaihissalam. I'tarafu bi'annahum zaduha li asbabin iqtadatha. Mereka mengakui bahwa itu memang mereka sengaja tambahkan puasa-puasa itu karena sebab-sebab tertentu iqtadatha yang sebab itu mengharuskan kita puasa katanya. Wa tawata'u bidzalika 'ala mukhalafati ma nassat 'alaihi Taurat. Berarti mereka dengan itu sepakat untuk menyelisihi apa yang tersebut secara nas di dalam Taurat. Apa itu? tersebut secara nas di dalam Taurat. La tazidu al amri alladhi ana musikum bihi syai'an. Wa la tanqusu minhu syai'a. Padahal tertulis dalam kitab Taurat mereka, jangan kalian tambah-tambahkan dari yang aku perintahkan kepada kalian, jangan pula kalian kurangi. Demikian pesan dari nabi mereka pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi mereka, jangan menambahi apa yang sudah disyariatkan dan jangan mengurangi. Tetapi Yahudi dengan terang-terangan mengatakan kami sengaja menambahkan puasa-puasa ini karena ada momen-momen yang penting yang harus kita ingatkan dengan puasa katanya. Fatawatu ala ziyadati wa nuqsan. Akhirnya mereka sepakat untuk menambah syariat, untuk mengurangi syariat yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Watabdili ahkamillah dan merubah hukum-hukum Allah. Kama tawatau ala ta'tili faridatir rajam. Sebagaimana mereka juga bersepakat untuk menghilangkan syariat rajam. Yang menghukum seorang pezina dengan dilempari dengan batu sampai mati, ini mereka hilangkan dari kitab mereka. Ta'til faridat rajmi ala zani. Membuang syariat rajam untuk orang yang berzina. Wahuwa fit taurati nassan. Padahal hukum rajam di dalam Taurat tersebut secara nas. Wa kadzalika tawatuhum alam tina'in naskhi 'ala Allah fima syara'ahu li'ibadih. Demikian pula mereka ahlul kitab kaum Yahudi bersepakat untuk menolak adanya nasakh. Nasakh itu barakallahu fikum adalah memansuhkan apa yang sudah diputuskan dalam satu hukum dengan hukum yang baru. Dan itu ada pada Nabi Musa, pada Nabi Isa, dan ada pula pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa ayatnya dalam Quran? Manansakh min ayatin au nunsiha. Apa yang kami nasahkan dari ayat-ayat atau kami lupakan, na'ti bi khairin minha au mithliha. Kami akan ganti dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Ini barakallahu fikum karena hikmah yang Allah kehendaki. Tetapi mereka sepakat. Si Yahudi ini mereka semuanya sepakat berkomplot untuk menyatakan tidak ada nasih mansuh dalam agama kita. Dalam apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Tamasukan minhum bil Yahudiyah. Karena mereka berpegang dengan keyakinan Yahudiyah. Waqad humut Taurat. Padahal sudah dijustakan oleh Taurat sendiri. Artinya dalam Taurat pun ada kalimat seperti tadi yang ada dalam Quran. Yaitu kami jika memansuhkan, menghapus satu hukum, kami akan ganti dengan hukum yang lebih baik. Atau paling tidak sama, tidak akan lebih jelek. Wa minal ajaib dan anehnya mereka menyatakan tidak mungkinnya Allah menasahkan sesuatu yang sudah disyariatkan katanya. Tidak mungkin membatalkan sesuatu yang sudah disyariatkan. Li'alla yalzamul bada. Kata mereka, agar jangan sampai muncul sifat bada. Atau terkesan adanya sifat bada bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifat bada? Sifat bada adalah sifat yang tidak pantas bagi Allah. Yang tadinya tidak tahu, kemudian tahu. Yang tadinya tidak ngerti, kemudian ngerti. Yang tadinya tidak punya, kemudian punya. Itu namanya beda. Kata mereka, kalau ada nasih mansuh, berarti Allah punya sifat badak dong. Tidak mungkin dong Allah punya sifat badak Dan ini barakallahu fikum tidak mesti demikian. Kaedah mereka salah. Tidak mesti nasih mansuh menunjukkan kalau Allah tadinya tidak tahu jadi tahu. Enggak. Allah tetap maha tahu. Menghukumi dengan satu hukum dalam keadaan sekarang dan Allah maha tahu. Nanti akan dibatalkan dan akan diganti dengan yang lebih baik. Akan diganti, akan dirubah dengan yang sama. Karena kondisi, situasi yang Allah SWT maha tahu. Barakallahu fiikum. Sebagai contoh yang sangat jelas adalah khamr yang awalnya tidak dilarang. Kemudian Allah larang. Dan larangannya pun bertingkat-tingkat. Pertama hanya berkata sebaiknya jangan. Yang berikutnya penjelasan bahwasanya kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya. Yang berikutnya Allah SWT menyatakan jangan dekati salat kalau kalian sedang mabuk. Berarti seakan-akan tidak dilarang, tapi kalau dekat-dekat sholat jangan. Jangan minum khamr. Sampai kemudian turun yang terakhir, pengharaman secara tegas. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu ridsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, dan undi nasib adalah busuk min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Ini barakallahu fikum. Allah Maha tahu bahwa ketika berkata khomer itu kejelekannya lebih banyak, Allah Maha tahu suatu saat akan diharamkan, tetapi belum saat itu. Berarti pemikiran mereka Yahudi salah ketika berkata kalau ada nasih dan mansuh berarti Allah punya sifat badak Tadinya tidak tahu jadi tahu, tadinya tidak ngerti jadi ngerti, tadi yang menghubungi itu eh salah gini aja. Itu pikiran mereka. Itu pikiran mereka. Tidak mesti kalau ada nasih dan mansuh berarti Allah memiliki sifat bada. Kembali kepada kitab. Thumma yaqulun. Kemudian mereka juga berkata, Innahu nadima wa baka ala tufan. Allah menyesal dan menangis. Astagfirullah, astagfirullah. Menggambarkan Rabbnya, ilahnya, dengan gambaran yang sangat tidak pantas. Menyesal dan menangis. Di sini keanehannya. Tadi menolak nasih dan mansuh dengan alasan apa? Berarti nanti kalau ada nasih mansuh, Allah punya sifat badak dong. Lah di sini keyakinan kalian Allah menyesal berarti punya sifat badak. Tadinya berpikir begini, eh ternyata menyesal, menangis. Itu lebih parah sifat badaknya. Sifat badannya lebih parah. Allah menyesal dan menangis lagi astagfirullah. Alat tufan menangisi bencana tufan yang terjadi. Wa'ada fi ra'yihi dan kembali pada pendapatnya yang lama. Wa nadima ala khalqil insan dan menyesali menciptakan manusia. Kalau tahu begini, saya tidak akan ciptakan manusia. Itu kemana menyesal begitu? Berarti tadinya tidak tahu. Setelah menciptakan, menyesal. Ternyata manusia itu yufsidu fil ard, merusak di muka bumi dan seterusnya dan seterusnya. Qala dikatakan lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan mereka juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyesali penciptaannya terhadap manusia wa hadhihi mudara'atun li ikhwanihim min ubadis salib. Berarti sikap Yahudi ini persis mirip dengan apa yang terjadi para penyembah salib. Siapa penyembah salib? Nasrani. Berarti Yahudi dengan Nasrani sangat mirip. Apa itu? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah dengan yang sangat-sangat kurang ajar. Yahudi mengatakan Allah menyesal, Allah menangis dan seterusnya. Allah capek, Allah istirahat. Sedangkan Ubadul Salib, penyembah salib, menyatakan Allah punya anak, Allah punya istri dan seterusnya dan seterusnya. Astagfirullah. Alladzina nazzahu ruhbanahum 'anil sahibah. Padahal si Nasrani ini, para penyembah salib ini mensucikan pendeta-pendetanya, tidak pantas punya istri. Mensucikan rahib-rahibnya, tidak mungkin punya istri, nggak mungkin punya anak, katanya. Lihatlah rahib-rahib mereka, di biara-biaranya. Tidak menikah. Dan tidak pantas punya istri katanya. Tidak pantas punya anak. وَنَسَبُوهُمَا ثُمَّ نَسَبُوهُمَا إِلَى الْفَرْدِ salat tetapi kemudian menisbatkan istri dan anak kepada Allah Al-Fardis Samad, kepada Allah yang Maha Esa. Ini kan keterlaluan. Pendetanya disucikan nggak mungkin punya anak. Gak mungkin punya istri. Pendeta itu suci, tidak punya istri. Giliran tentang Allah malah menyatakan Allah punya istri, punya anak. Astagfirullah. Ini kontradiksi yang sangat mengerikan. Dan itu perubahan-perubahan yang mereka sendiri lakukan. Mereka sendiri yang menggantinya, menambahnya dengan segala kekufuran-kekufuran. Wa min dalika Tawatuhum ala annal mulka ya'udu ilaihim. Mereka juga bersepakat, berkomplot untuk mengatakan dengan kalimat yang sama bahwa kerajaan, kekuasaan akan kembali kepada Yahudi. Watarji'ul milal kulluha. Dan semua milah-milah, semua agama, semua aliran nanti kembalinya kepada Yahudiyah wayasiruna qahirin. Nanti Yahudi akan menguasai dunia, akan qahir, akan menang di atas seluruh agama-agama. di jami' ahlil milal, mengalahkan seluruh ahlul milal, seluruh agama. Ini keyakinan mereka. Wa min dalika tawatuhum ala ta'tili ahkami Taurati wa faraidhiha. Juga mereka bersepakat untuk menolak sekian banyak hukum-hukum Taurat. Yahudi membuang, menghilangkan, menolak hukum-hukum yang ada di Tauratnya. Wa dan menolak kewajiban-kewajibannya. Watarakaha fi julli umurihim illa liyasir minha. Mereka meninggalkan sekian banyak atau sebagian besar hukum-hukum Taurat kecuali tersisa sedikit saja. Kecuali tersisa al-yasir minha, sedikit saja. Wa hum mu'tarifuna bidzalik. Dan tidak perlu kita mencari bukti karena mereka mengakui hal itu. Mereka sendiri mengakui. Mu'tarifuna bidzalika wa annahu akbar asbab zawali mulkihim wa izzihim. Mereka mengaku bahwa mereka sengaja membuang yang ini, membuang yang itu, menghilangkan yang ini, menghilangkan yang itu. Dengan sekian macam alasan. Oh ini terlalu berat, ini terlalu tinggi, ini terlalu begini, ini terlalu begitu. Dan itu sebesar-besar sebab yang menyebabkan jatuhnya kerajaan mereka, jatuhnya kekuasaan mereka, wa izzihim, dan hilangnya kemuliaan mereka. Wa kaifa yunkar min ta'ifatin tawata'at ala takdibil Mesih wa jahdi nubuwatihi wa bahtihi wa bahti ummih wal kadibis sarih ala Allahi wa ala anbiya'ih wa ta'til akamillahi wal istibdali biha bagaimana kita bisa ingkari satu kelompok satu golongan yang sudah sepakat untuk mendusakan al-masih menolak kenabiannya menghinakan dia dan menghinakan ibunya. Demikian pula sepakat berdusta dengan kedustaan yang jelas atas nama Allah dan kedutaan atas nama nabi-Nya dan menolak hukum-hukum Allah dan menggantinya. Wa qatlihim anbiya'illah dan mereka membunuh nabi-nabi Allah. Apa mungkin diingkari kalau mereka juga merubah Taurat dan menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wasifatihi fiha dan sifat-sifatnya yang ada di dalamnya. Lihat barakallahu fiikum. Apa yang zahir yang jelas pada mereka merubah-rubah Taurat bahkan itu dengan pengakuan mereka sendiri. Memang kami sengaja merubahnya, memang kami sengaja menggantinya, memang kami sengaja menguranginya dan seterusnya dan seterusnya. Golongan yang seperti ini, ya jelas tidak bisa diingkari kalau mereka juga merubah sifat-sifat nabi yang akan datang. Mereka juga menyembunyikan nama dan sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di Taurat. Yang memberitakan nanti akan datang Nabi yang begini, Nabi yang begitu. Ya mesti akan dirubah juga berani berdusta atas nama Allah, berani berdusta atas nama Rasul, berani menghina Nabi Isa, berani menghina wanita yang suci, yaitu Maryam, berani menghina dan membunuh para Nabi. Orang-orang yang seperti ini, kaifayunkar? Bagaimana mungkin diingkari kalau mereka merubah juga sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Taurat? Taib, itu baru Yahudi. Wa amma ummatud dhullal wa'ibadus salib wassuwar al-muzawwaqa fil hitan. Adapun kaum yang sesat, para penyembah-penyembah salib, berarti Nasrani, wasuar penyembah gambar-gambar, penyembah patung-patung, al-muzawwaqa fil hiltan yang diukir atau yang ditempel di tembok-tembok, Wa ikhwanul khanazir, golongan yang suka babi, wa syatimu khaliqihim, pencerca pencipta mereka, pencerca pemberi rizki mereka, akbah syatmin, dengan sebesar-besar cercaan. Ya, ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kaum Nasrani juga sama dengan Yahudi. Mengapa? Sama, kaum Nasrani juga banyak mencerca Allah Subhanahu wa taala. Mencerca bahkan nabi mereka sendiri dengan julukan-julukan yang jelek. Ikhwanuddina a'azakumullah. Syatimu khaliqihim, pencerca Tuhan mereka sendiri yang menciptakan mereka, yang memberi rizki mereka. Bagaimana cercaannya? Mengatakan punya anak, punya istri, itu cercaan. Mau bukti ucapan mereka sendiri, mereka menganggap bahwa pendeta-pendeta mereka kalau punya istri berarti tidak suci. Apalagi punya sampai punya anak, tidak suci. Maka rahib-rahib mereka dikenal tidak menikah. Karena orang-orang suci. Lah Tuhan kalian sendiri kalian katakan punya anak, itu kan aneh. Kontradiksi yang sangat mengerikan. Berarti mencerca Allah. Dan benarlah memang sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada Kata Allah, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata, Allah punya anak. Berarti itu ucapan besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iya, yaquluna illa kadhiba. Besar sekali kedustaan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan. Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir runtuh ketika mereka berkata seperti itu. Itu penghinaan. Waja'iluhu masfa'atal yahud. Watawatu watawatuhum ala dhalik. Berarti mereka menjadikannya masfa'at al-Yahud. Menjadikannya sesuatu yang mirip dengan Yahudi. Yahudi ekstrim ke kiri, sedangkan Nasrani ekstrim ke kanan. Sama-sama ekstrim. Sama-sama melampaui batas. Wa ala durubil mustahilat. Juga kaum Nasrani banyak meyakini sekian keyakinan-keyakinan yang mustahil yang tidak masuk akal sama sekali. Wa anwa'il abatil menceritakan sekian perkara-perkara yang batil, khurafat, kedustaan. Fala ilaha illallah alladhi abraza lil wujudi misl hadhil ummah. Maka la ilaha illallah tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dengan hikmahnya, dengan takdirnya memunculkan dua golongan ini memunculkan dua golongan yang ekstrim ini. Satu Yahudi, kedua Nasrani. Sebagai contoh bagi kaum muslimin, agar jangan kalian meniru keekstriman Yahudi dalam memusuhi para nabi. Dan jangan mengikuti keekstriman Nasrani yang menuhankan nabi. Dua-duanya sesat. Maha suci Allah La ilaha illallah yang memunculkan di alam ini dua golongan tersebut. Ia adallu minal hamir, golongan yang lebih sesat dari keledai piarahannya. Golongan yang adallu minal hamir, yang lebih sesat dari keledai atau dari seluruh an'ami sa'imah, dari seluruh binatang-binatang ternak yang lain. Lebih sesat dari sapi, lebih sesat dari kambing lebih sesat dari keledai. Wa khalla bainahum wa baina sabbihi wa syatmihi wa takdibi abdihi wa rasulihi wa muadati hizbihi wa awliyaihi wa muwalati syaitan wa ta'awud bi'ibadati suwar wa sulban an ibadati rahmanir rahim. Maha suci Allah. La ilaha illahu. Tiada ilah kecuali dia yang menakdirkan munculnya dua golongan ini dan membiarkan mereka mencerca, menghina, mendustakan rasul-rasulnya dan memusuhi orang-orang yang mengikutinya dan mengikuti syaitan dan juga mereka ini kaum Yahudi dan Nasrani bersama-sama merubah ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada benda-benda. Ta'awud artinya mengganti dari kata iwaban. Mereka menggantikan dengan penyembahan gambar-gambar, penyembahan salib-salib, sebagai pengganti dari ibadat Rahman Rahim, sebagai pengganti dari penyembahan Allah Rahman Rahim. Taib. Dan menggantikan ucapan Allahu Akbar dengan apa? dengan taslibi alal wajhi. Dengan menyebutkan lambang salib di wajahnya. Yang seharusnya mengucapkan Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Yang seharusnya berzikir memuji Allah, mengagungkan Allah. Tidak. Perhatikan mereka. Kaum Nasrani. Kalimatnya katanya puji Tuhan. Tetapi tangannya, kejidatnya, kemudian ke dua pundaknya dan ke bawah. Itu melambangkan salib. Melambangkan salib di wajahnya. Dan itu yang dikatakan taslib alal wajhi. Menunjuk ke kepalanya, ke jidatnya, kemudian ke pundak kanannya, ke pundak kirinya. Dan juga mengganti bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, mereka ganti dengan doa yang lain. Apa itu? Allahumma a'tina khubzana al-mula'im lana. Ya Allah berikan kepada kami roti-roti kami, roti yang cocok buat kami dan seterusnya. Yang sudah kita sebutkan dan itu ada di kitab mereka. Yang harusnya memuji Allah malah membuat salib di wajahnya. Yang harusnya berdoa kepada Allah, meminta petunjuk jalan yang lurus, malah meminta roti. Itu Yahud. Dan itu juga Nasrani. Anis sujudi lil wahidil qahar. Dan menggantikan sujud kepada Allah al-wahidil qahar. Mereka ganti dengan sujud pada berhala gambar-gambar yang ditempel di dinding atau gambar-gambar yang dilapisi dengan cat ini gambar-gambar yang dibikin dengan koas, dengan dengan koas ya. Madhuna dilapisi di dinding-dinding dengan cat merah, asfar atau kuning atau lazuard. Lazuard itu biru keungu-unguan yang biasa dikenal warna lazuardi. Fahada ba'du sya'ni hatainil ummatain. Inilah sebagian belum seluruhnya. Ini sebagian dari keadaan dua umat yang sesat ini. Hatainil ummataini allataini indahuma atarun nubuwah. Inilah sedikit gambaran atau sebagian gambaran dua umat yang padahal memiliki peninggalan-peninggalan para anbiya, para nabi. Memiliki catatan-catatan peninggalan para nabi tapi mereka tambah, mereka kurangi, mereka ganti. Fama dhannu, maka bagaimana prasangkamu terhadap umat-umat yang lain yang tidak punya asar-asar nubuah, yang tidak punya peninggalan-peninggalan kenabian. Hissun wala khabarun. Apakah peninggalan hissi atau peninggalan dalam bentuk berita-berita? Nggak punya apalagi lebih parah. Yang punya saja, yaitu Yahudi dan Nasrani, ternyata mereka menyimpang sesat. Apalagi yang tidak punya. La hissan, wala khobaran, wala ainan, wala asaran. Yang satu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Yahudi dijuluki al-maghdubi alaihim yang dimurkai oleh Allah karena mereka menentang apa yang mereka sudah ketahui mereka sengaja-sengaja merubah apa yang mereka sudah ketahui, membuat Allah murka dan merekalah al-maghdubi alaihim yang dimurkai yaitu Yahudi. Sedangkan yang kedua, katanya ingin membela Nabi, ingin membela wanita yang suci, tetapi akhirnya mereka sesat karena kebodohannya. Maka mereka lah dijuluki balun, orang-orang yang sesat. Nasolat Mudah-mudahan jelas bagaimana keadaan dua umat yang menentang ilmu yang ada pada mereka sendiri. Mereka rubah, mereka tentang, mereka ganti. Na'udzubillahi minabbalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Maka Nabi berpesan dengan berulang-ulang, jangan ikuti jejak Yahudi, jangan pula Nasrani. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazun atas faedahnya pada kesempatan pagi hari ini dan insyaallah kita akan ikuti kembali pada pertemuan berikutnya باذنillah taala.